layak jumlatan khabariyah dan juga hal terjadi dalam bentuk jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah, bukan insya'iyah. Bukan ini maksud khabariyah itu adalah mubtada khabar bukan. Tapi lawan dari insya'iyah. Jumlah yang bisa dimasuki tasdik atau takrib bisa dikatakan kepada orang yang mengucapkannya sodakta kalau benar kalau keliru bisa dikatakan tak selain itu ada insyaiyah jumlah tolabiyah itu juga masuk insyaiyah jumlah insyaiyah adalah jumlah yang maknanya menyertai lafaznya kalau tidak disebutkan lafaznya tidak ada di situ hakikatnya berbeda jumlah khabariyah kalau dikatakan kaum Muhammadun, Muhammad telah berdiri, sebelum diucapkan pun ada. Terjadi fil kharij qiyamu Muhammad. Terjadi berdiri Muhammad meskipun kita tidak mengucapkan kaum Muhammad. Wa yaqulu jumlatan khabariyah dan juga hal jatuh dalam bentuk jumlah khabariyah. Murtabitatan bil wawi wa dhamir dalam keadaan diikat dengan wau dan domir. Jadi syaratnya hal itu datang dalam bentuk jumlah khabariyah adalah agar jumlah tersebut diikat dengan wau ataupun domir. Contoh jumlah yang diikat dengan wau dan domir sekaligus kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum Tidakkah kau melihat kepada mereka satu kaum yang kharaju min meninggalkan negeri-negeri mereka. Wahum uluh dalam keadaan mereka beribu-ribu jumlahnya. Di sini wahum uluh adalah jumlah haliyah. Karena dia datang setelah yang ma'rifah. Sebagai hal dari apa? Wau pada kharaju. Mereka keluar meninggalkan rumah-rumah mereka. Wahum uluh dalam keadaan mereka berjumlah ribuan. sebagai Rabb kharaju fi'lun wa fa'il kharaja fi'l madin mabni iya alal ala dhamm ittisalih bi wa bil jamaah terus al-waw dhamir متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الألف الفريقة من ديارهم جار ومجرور من حرف جر ديارهم اسم مجرور من وعلامة جره الكسر الظهر على آخره وهو ديار مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر مضاف إلى ميم علامة الجمع وهم ألوف وهو أو حالية هم Dhamir mutasil mabni ala dhammi mahali rafin mubtada mim alamatul jama, Jadi yang menjadi dhamir aslinya hanya hak cuma untuk pemula nggak mengapa di jadikan satu i'rabnya mahum Ulufun khabar marfu alamat rafi Abdullah zahir ala akhir jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal contoh yang lain au bidhamir faqat kalau tadi kharaju min diarihim wa muluf rabitnya pengikatnya yang mengikat antara jumlah haliyah dengan sahibul halnya adalah dua wawu dan hum kemudian au domiri fakot atau rabitnya pengikatnya hanya domir saja seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala ihbitu ba'dukum li ba'din adu turunlah kalian dalam keadaan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain Arabnya bagaimana? Ihbitu fi'lu amrin. Mabni ala majzamu bihi mudhari'uh. Mabni sesuai dengan apa yang dijazmkan dengannya mudhari'nya. Atau kalau mau langsung ala hadzin nun. Ya nominal amsilatil khamsa al wawu dhamir muttasil mabni ala asukun wa al-rafin fa'il. Al alif lil fariqah. Ba'dukum badal ba'd ya, badal dari wawu turunlah kalian ba'dukum sebagian kalian atau kenapa Irabnya bukan ya sekarang ba'dukum mubtada ya mubtada sepertinya ba'dukum mubtada marfu alamat rafi ad-dhammah adh-dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf al-kaf dhamir muttasil ya wa huwa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala ad-dhammah fi mahalli jar mudhaf ilayh mim alamatul jam' ya Kemudian li ba'din jar majrur ya ya adun, khabar khabar marfu marfu alamat rafi الضمة ظاهر على آخره Mana di sini rabitnya? Eh, bamir. Bamir apa? Kaf yang ada pada ba'dukum. Ba'dukum li ba'din adu itu jumlah ismiyah. Pada mahalnya nasab sebagai hal. Rabbinya kaf. Eh ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian dalam keadaan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Jadi ba'dukum mubtada, adun khabar, li ba'din muta'alliq saja. Dengan adu. Au bil waw atau rabitnya dengan waw saja. Nahula innaka lahu dhi'bu wa nahnu usbah tandanya Yusuf dimakan azib serigala wanah nahnu usbah dalam dalam keadaan kami usbah berjumlah banyak ya Rabnya bagaimana lain lam dakhilah fi jawabil qasam lam di situ lam yang masuk sebagai jawaban dari qasam ya. terus ya in harfu syartin jazim tajzimu فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه أكل فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط فعل الشرط ضمير ها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به الذئب فاعل مر مرفوع علامة رفعه الواو إيه، واو حال للحالة تكون واو حالية نحن mamir mutasil dalam dalam dom di mahalli rafi mubtada usbah khabar marfu alamat rafi الضمة الظاهرة على آخره وجملة المبتدا والخبر في محل نصب حال والرابط بينهما Aina radud? Al-waw. Kenapa tidak dikatakan di sini nahnu juga sebagai radud? Hah? Ini kan nahnu domir, kenapa tidak dijadikan sebagai radud? Karena wa nahnu usbah itu adalah hal bagi apa? Hah? az Mufrad az Sehingga tidak bisa nahnu kembali kepada az-zi'ib. Ya. Sahibul halnya az Seandainya serigala memakan Yusuf dalam keadaan kami. Berjumlah banyak. Ya. Sahibul halnya az Sehingga tidak bisa nahnu dijadikan sebagai robotnya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Hah? Yata'allaqani bimustatir bimahdhufin al-mustatir. Eh, mustaqir wa saqarra ya. Apa yang ditanyakan? Jadi kalau ada syibu jumlah misal zorof dan Jarmadjur Jatuh satu sebagai hal maka dia berkaitan dengan apa? Sesuatu yang mahduf Yang sesuatu yang mahduf itu pada hakikatnya dialah sebagai apa? Halnya. Ya, pada contoh tadi apa? Ra'aitul hilal baina sahabi itu sebenarnya bainal sahabi muta'alik dengan hal yang mahdhuf. Apa takdirnya? Mustaqirron bayna sahabi. Tapi nggak apa apa antum ya Rob bayna sahabi syibu jumlah fi mahalli nasbin alal hal karena dia menggantikan yang mahdhuf itu. Kalau ditakdirkan mustaqirro berarti halnya mufrad, ya kan? Kalau ditakdirkan istaqarra berarti halnya berubah jumlah. Ya demikian keadaan jarum maju dan boros bukan hanya ketika jatuh behal. Saya khabar juga demikian berkaitan dengan yang mahduh. Takdirnya istakar, mustakir atau kana atau kain. Seperti Zaidun bil masjidi. bil masjid jar majrur. alik dengan apa? Ya mahduh. Takdirnya apa? Ya bisa kain, bisa mustakir Ya, sekarang kita masuk ke bab yang baru bab itu huwa al-ism mansub mufassir liman bahama min ad-dawati aw nisabi Bab tamyiz tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar, masih belum jelas dari zat-zat awin nisab nisab jamak dari nisbah penyandaran-penyandaran tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari zat-zat ataupun penyandaran-penyandaran. Wazatul mubhamah arba'atu anwa'in dan zat yang mubham yang butuh untuk ditamyiz ada empat macam. Ahaduha yang pertama ada adadu bilangan. Nahu ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan. Di sini ulaman adalah tamiz karena dia isim mansub yang menjelaskan zat yang mubham itu 20, 20 20 apa? Ini kan masih mubham. Saya membeli 20. 20 apa? Mubham. Ya. Maka dijelaskan, ditafsirkan yang mubham itu dengan disebutkan tamiz gulaman atau kitaban atau yang lainnya. Wa malaktu tis'ina najah. Dan saya memiliki 90 najah kambing sama dengan sebelumnya. Atau sebelum itu kita perlu menyebutkan makna dari tamiz lugatan secara bahasa. Tamiz secara bahasa bermakna faslu syai'an ghairih. Memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Tamiz adalah faslu syai'an ghairih, memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Wa huwa masdarun bi ismil fa'il ya dan dia tamyiz adalah masdar dari mayyiz yumayyiz dengan makna isim fa'il maknanya mumayyiz Kenapa dia disebut dengan tamyiz atau mumayyiz? Lima fihi min raf'il ibham karena tamyiz ini bisa menghilangkan, mengangkat keibhaman, ketidakjelasan. Fi jumlah al mufradin, baik ketidakjelasan yang ada pada jumlah ataupun ketidakjelasan pada mufrad. Itu makna secara lughah. Adapun makna secara istilah telah disebutkan di sini. Al-ismul mansub al-mufassir liman dama min al-zawad al-nisab. Kalau tadi yang baru saya bacakan adalah maknanya secara lughah. Dan yang dimaksud dengan adat adalah tidak semua adat, tidak semua bilangan. Bahkan yang dimaukan adalah diawali dari al-ahad ashara dari sebelas. Hingga tis'ah ila tis'atin wa tis'in. Min ahad ashara ila tis'atin wa tis'in. Sampai sembilan. Ini wajib mansub. Ya, tanwiz yang wajib mansub adalah atau tan tanwiz yang wajib dimasukkan dari ada adalah dimulai dari 11 sampai 99. Ya. Kalau dikatakan saya memiliki 15 kitab apa bahasa Arabnya? Indi Hamsata asrata Kitaban kalau saya memiliki 25 kitab. Hamsatun wa wa isruna kita kitaban. Hmm. Dan seterusnya. Ya, dan tidak boleh dia dijarkan. Ya. Dari mulai 11 sampai 99 tidak boleh dijarkan kecuali barusan kita lewatkan tadi ya, tiga wakit apa? Kalau dia dimakrifahkan dan dijamakkan. Indi ahada asyara minal kutubi misalkan. Adapun tamyiz mulai 3 sampai 10 kemudian juga tamyiznya 100 ribu itu majrur pilih dofa dengan dofa salah satu rijalin اشتريت عشرين غلاما إعرابنا إيه بمعنى اشتريت فعل وفاعل اشترى فعل الماضي مبني على السكون التوبة من المتصل مبني على الضم في محل رف فاعل عشرين أقول به منصوب على ما به على نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم غلاما تمييز منصوب على ما به الفتحة الظاهرة على آخره termasuk ke dalam macam yang pertama ini yaitu tamyiz adat adalah kinaya anil adat ya kinaya anil adat kalau tadi sore kalau tadi tamyiz al adat as sore tamyiz adat yang sore ada juga yang lain yaitu tamyiz adat yang sifatnya kinaya seperti tamyiz nyekam kam istifhamiyah itu juga mansub sebagai kam abdan malakta kam abdan malakta Eropnya eh, bagaimana kam Hah? Ismu istifham mabni ala sukun fi mahali naslin maf'ulun bih muqaddam abdan tam tamiz mansub wa alamatu nasbi al-fatha Bayra ala akhiri malakta fi'lun fa'il malaka fi'lun madin mabni ala sukun اتصاله بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على فتح محل رفع فاعل Ya. Kemudian macam yang kedua dari tamyiz azat al-mubhamah al-miqdar كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا ثمنا وشبرا أرضا اشتريت قفيزا برا ومنا ثمنا وشبرا أرضا Ya, di sini mengisyaratkan kepada bahwasanya mikdar ada tiga macam. Yang pertama pada contoh istara itu kopi dan nuron itu menunjukkan kepada macam apa? Al-kail takaran. Pada contoh manan samnan timbangan. Pada contoh shiburan arbon jarak atau misaha. Jadi pada coba istilah itu kofizan buron ini mengisyaratkan kepada macam yang pertama dari al mekdar yaitu al-kail. Pada contoh istilah itu manan eh, manan samnan ini mengisyaratkan kepada macam yang kedua dari mekdar itu apa? Al-mauzun. Timbangan atau sesuatu yang ditimbang. Dan yang ketiga, syibrun albon misaha. Ukuran atau sesuatu yang diukur. Kofiz disebutkan dalam cepat mengakhir di situ. Mikial ya sama sama niata makakik takaran yang memuat delapan makakik makakik jamak dari makuk seperti wazannya tanur makuk tanur ya. ini kial ya so'an wa niswan mana tanur ini adalah kiloan yang bisa memuat satu so' wa satu so' setengah Adapun almana mana alladhi yukalu bihi timbangan yang ditimbang dengannya asaman minyak dan selainnya Irobnya bagaimana? itu qafizan buran. Ya, itu fi'lun mafa'in. Ishtara بضمير متحرك التاء يا خفيفا مفعول بمن منصوب وعلامة نصبه يا Alamat nasbi al-fathah dhairu ala akhiri. Sama ya yang setelahnya. Wa manan samnan wa shibran awdan. Hmm. Kemudian yang ketiga, syibhul mikdar. Apa yang dia menyerupai mikdar. Yaitu al-maqais allati lam tashtahir wa lam tuba' li taqdir tahqiqan bal taqriban. Ukuran-ukuran yang belum masyur dan tidak diletakkan untuk mengukur atau menakar sesuatu dengan pasti jumlahnya. Bahkan sifatnya perkiraan, seperti satu bejana, satu mangkok, satu ember dan yang semisalnya. Contohnya misqala zarrah khaira. Seberat zarrah kebaikan. Misqala zarrah, misqala adalah syibul miqdar. Kenapa tidak disebut dengan miqdar? Karena dia meskipun menunjukkan kadar tapi tidak ada ketentuan kepastian berapa ya isinya. kemudian khairan di situ tamiz sama ya'mal misqala zaratin khairan yarah bagaimana Arabnya Ma ya'mal man ismu syarat jazim tajimu fi'laini ya'mal fi'il mudhari majzumun bi fi'il syarat ya majzumun bi man wa alamatu jazmihi wa fa'iluhu takdiruhu huwa misqala maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fatha dhahira ala akhir wa huwa mudhaf zarra mudhafun ilayh khairan tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathah فخيرا تمييز لمثقال ذرة خيرا تمييز لمثقال ذرة Warabi yang keempat, makana far'ani tamyiz. Apa yang merupakan cabang dari tamyiz. Jadi yang pertama adad, yang kedua mekdar, Yang ketiga syibul mikdar. Yang keempat far'an li tamiz, cabang dari tamiz. Nahu hadha khatamu hadidin. Ini adalah cincin dari besi. Ya, khatam adalah cabang dari tamiz itu dari hadid. Ya, hadha khatamun hadid dan i'rabnya bagaimana? hadha ha ismul isyarah, dza ha hal tanbih, dza ismul isyarah mabni ala sukun fi mahall rafin mubtada khatam khabar marfu alamat rafi الضمة الظاهرة على آخره حديدا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره Jadi al-hadid itu adalah asalnya. Dan khatam mustaq minhu diambil darinya. Dan dia cabang dari hadid. Dikatakan oleh Soban bahwasanya cara pada contoh ada khatamu hadidan dengan khatamu hadidin cara padanya pada hadid arjah min nasbi lebih rojih daripada nasabnya. Hadza khatamu hadidin itu lebih rojih. Lebih kuat daripada kalau dinasobkan. Kata Soban. Wal mubayyin li ibham nisbah. Kemudian macam yang kedua dari tamiz adalah tamiz yang menjelaskan keibhaman, ketidakjelasan, penyandaran. Imma muhawwalun anil fa'il nahwu tasabbaba zaidun araqan wa tafaqa bakrun shahma wa taba muhammadun nafsa wa qali ta'ala wa ishta'ala ra'su shayba. Ya muhawwal, ada kalanya dia muhawwal tamiz yang dipindah dari fa'il atau tamiz yang dipindah dari yang asalnya fa'il. Contohnya baba Zaidun araqa. Aslinya apa? baba araqu Zaidin. Tadinya disandarkan baba kepada arok yang merupakan fa'il, kemudian dipindahkan penyandarannya kepada mudhofnya, Sehingga baba Zaidun. Kemudian araq yang dibuang dijadikan sebagai tamiz tamyiz. baba Zaidun araqan. Itu disebut dengan tamyiz muhawwal anil fa'il yang dia dipindahkan dari yang aslinya fa'il dijadikan sebagai tamiz, Irabnya jelas ya. Kenapa harus coba ini tasabbab Zaidun Arqan disebut dengan tamiz al-mubayyin li ibham nisbah? tamiz yang fungsinya menjelaskan ketidakjelasan penyandaran karena ucapan mutasabbab Zaid Zaid bercucuran. menisbahan tasabbub bercucuran kepada Zaid itu masih mubham. Apa yang bercucuran dari Zaid? Maka dijelaskan dengan tanwin ini. Araqa. Hmm. Kemudian tafaqqa bakrun syahma. Eh, Bakar tafaqqa pecah syahma lemaknya. Ya. Sama ya. Wa taba Muhammadun nafsan. Wa qali ta'ala wa ishta'ala rasu syaiba. Aslinya apa itu? Wa ishta'ala rasu syaiba. Wasya'ala syaibur ra'si aslinya. Toba Muhammadun nafsan aslinya apa? Toba nafsu Muhammadin. Ya. Dirubah penyandarannya yang tadinya kepada fa'il menjadi kepada mudhafun ilaih agar memberikan faedah atau makna tambahan yaitu tauki dan mubalaghah. Berbeda penekanan antara ucapanmu tafaqqa Syekh Mubakrin dengan tafaqqa Bakrun syahman. Dengan tamyiz itu lebih kuat. Ya, penekanan maknanya lebih mengena. Ya. Wa imma muhawwalun 'anil maf'uli nahu wa fajjarnal arda uyuna dan ada kalanya dia tamiz itu muhawwal dipindahkan dari yang aslinya maf'ul. Contohnya fajjarnal arda uyuna. Aslinya apa? Fajjarna Royunal Ardi di geser di situ, di situ penyandaran tafsir yang tadinya kepada Uyun menjadi kepada Al-Arb. Ya. Insya Allah ini jelas. Ya, sudah cukup sampai sini. Mana nah, teman-teman yang lain? Kita masuk ke ini soal-soal ya biar memudahkan untuk untuk merujuk. Ya, boleh silakan. Terakhir ini mana? Soal-soal. Hah? Masan terakhir? Soal sampai berapa Pak? Soal yang terakhir kemarin kita bacakan. Nulis enggak, Ki? Hah? Munada. Selesai munada atau mau masuk? Eh? Baru masuk. Sudah selesai munada. Jilid dua ya? Apa jilid satu maksudnya? Jilid yang kedua ya? Mungkin ada selesai ya. Sekarang dilanjutkan. Al-Mudalus Al-Munada sampai di apa? Coba dibaca soal yang terakhir kemarin kita baca. Uzkur anwa al-munada sudah itu. Setelah ini berarti ya. Eh, silakan dipersiapkan alat tulisnya. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم ولم يكن أبا أو أما ولم يكن أبا أو أما جاز فيه ست لغات جاز فيه ست لغات اذكرها مع التمثيل إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم ولم يكن أبا أو أما جاز فيه ست لغات اذكرها مع التمثيل Kemudian إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان المنادى المضاف إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أبا أو أما إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أبا أو أما جاز فيه عشر لغات جاز فيه عشر لغات اذكرها مع مع الأمثلة إذا كان المنادى المضاف إليه المتكلم أبا أو أما جاز فيه عشر لغات اذكرها مع الأمثلة مجال أذكر ما يتعلق بالمنادى المضاف أذكر ما يتعلق بالمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم اذكر ما يتعلق بالمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم اذكر ما يتعلق بالمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم مع تمثيله Ya, kemudian tentang maf'ul mutlak. Arif al-maf'ul al-mutlaq. Arif al-maf'ula al-mutlaq. Mal masdaru wa ma misaluh? Mal masdaru wa ma misaluh? Kemudian yang yanqasimul maf'ulul mutlaqu ila salasati aqsamin. Yanqasimu al-maf'ulu al-mutlaqu ila salasati aqsamin. Uzkurha ma'al amthilah. Uzkurha ma'al amthilah. Kemudian al-maf'ulul mutlaqu imma lafzi au ma'nawi. المفعول المطلق إما لفظي أو معنوي عرف كل منهما مع تمثيل عرف كل منهما مع تمثيل المفعول المطلق إما لفظي أو معنوي عرف كل منهما مع تمثيل Kemudian hal yujadu maf'ulun mutlaqu laisa masdara. Hal hal yujadu maf'ulun mutlaqu maf'ulun mutlaqun laisa masdaran. Masil lima taqul. Masil lima taqul. Hal yujadu maf'ulun mutlaqun laisa masdaran masil lima taqul. Kemudian tentang al-maf'ulu fih. Arif al-maf'ula fih. Definisikan tentang al-maf'ula fih. Uzkur aqsam al-maf'uli fih ma'al amthilah. Uzkur aqsam al-maf'uli fih ma'al amthilah. Sebutkan macam-macam maf'ul fih ma'al amthilah. اذكر ما يتعلق بظرف الزمان مع تمثيل اذكر ما يتعلق بظرف الزمان مع تمثيل disebutkan يعني ظرف الزمان ثلاثة أنواع مختصة يا seterusnya اذكر ما يتعلق بظرف المكان مع تمثيل اذكر ما يتعلق بظرف الزمان أي بظرف المكان مع تمثيل sebutkan zarful makan ada berapa macam arba'atu ما المفعول لأجله عرف المفعول لأجله عرف المفعول لأجله Kemudian uzkur ma yushtarat ma yushtaratu. Uzkur ma yushtaratu li jawazi nasbil maf'ul li ajli Uzkur ma yushtaratu li jawazi nasbil maf'ul fi Al maf'ul li ajli Uzkur ma yushtaratu li jawazi nasbil maf'ul li ajli Ma amthilatin mustawfiyatin li syurub. Ma amthilatin mustawfiyatin li syurub. لماذا la yajuzu nasbu fi قولنا لماذا la yajuzu an-nasbu fi لماذا لا la yajuzu an-nasbu kenapa tidak boleh nasab pada ucapan kami yang pertama jituka samnan jituka samnan Yang kedua, jituka borba zaidin. Kenapa nggak boleh jituka samnan? Untuk dinasobkan samnan. Juga jituka borba zaidin. Yang ketiga, tahadu as-safara. Eh, tahadu as-safara. Kenapa nggak boleh? Kemudian jituka mahabbataka iyai. Jituka mahabbataka iyai. Kemudian tentang maf'ul ma arif al maf'ul ma Arif al maf'ul ma berikutnya hati. Hati misalaini, hati misalaini lil maf'ul ma Hati misalaini lil maf'ul ma Ahaduhuma yakunu masbukan bi jumlatin ahaduhuma yakunu masbukan bi jumlatin fiha fi'lun ahaduhuma yakunu masbukan bi jumlatin fiha fi'lun wasani yakunu masbukan bismin fihi والثاني يكون مسبوقا باسم فيه معنى الفعل وحروفه والثاني يكون مسبوقا باسم فيه معنى الفعل وحروفه متى يتعين النصب متى يتعين النصب على المفعول معه متى يتعين النصب على المفعول معه مثل لما تقول مثل لما تقول متى يتعين النصب على المفعول معه مثل لما تقول Kemudian mata يجوز amrani. Mata يجوز amrani. Al-atfu nasbu maka ya juzu al amrani al afu wan nasbu alal maf'uli ma'ah maka ya juzu al amrani al afu wan nasbu alal maf'uli ma'ah ومتى يترجح أحدهما على الآخر ومتى يترجح أحدهما على الآخر متى يجوز الأمران العطف والنصب على المفعول معه ومتى يترجح أحدهما على الآخر كرامة المشبه بالمفعول به عرف المشبه بالمفعول به ومثل له بمثال Arif al-musyabbah bil maf'uli bih. Arif al-musyabbah bil maf'uli bih. Wa masillahu bimisalin. Wa masillahu bimisalin. Sekarang hal, tentang hal. Arif al-hala wa masillahu عرف الحالة ومثل له بمثال عرف الحالة ومثل له بمثال Kemudian al-halu ya'ti min sittati asya'a. Al-halu ya'ti min sittati asya'a. Hal datang dari enam perkara. Uzkurha ma'a tamthil. Uzkurha ma'a tamthil. Al-halu ya'ti min sittati asya'a. Uzkurha مع تمثل الحال خمسة أحكام للحال خمسة أحكام الحال خمسة أحكام اذكرها مع تمثيل اذكرها مع تمثيل kemudian لماذا لا يكون صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ لماذا لا يكون صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ لماذا لا يكون صاحب الحال nakiratan illa bimusawwirin mengapa صاحب الحال tidak dalam bentuk nakirah kecuali musawwir dengan adanya musawwir Uzkur ba'd al musawwirat ma'a tamthil Uzkur ba'd al musawwirat ma'a tamthil Kemudian hal ya juzu taqdimul hal ala sahibiha. Hal ya juzu taqdimul hal ala sahibiha. Boleh tidak mendahulukan hal dari sahibnya? Kemudian uzkur ma ta'alaq bil hal. Uzkur ma yata'alaku bil hal idza waqa'a jumlatan aw shibha jumlatin. Uzkur ma ta'allaq bil hal idza waqa'a jumlatan aw shibha jumlatin ma tamthil. Coba kita lewatkan ya. Kalau dia berupa jumlah khabariyah harus ada apa? Rabit. Ya, sekarang tentang tamyiz. Arif at-tamyiza lughatan wa silahan. Arif at-tamyiza lughatan wa silahan. Arif at-tamyiza lughatan wa silahan. الذات المبهمة أربعة أنواع أذكرها مع تمثيل الذات المبهمة الذات المبهمة أربعة أنواع أذكرها مع تمثيل أذكرها مع تمثيل الذات المبهمة أربعة أنواع أذكرها مع تمثيل التمييز المبين لإبهام النسبة التمييز المبين لإبهام النسبة التمييز المبين لإبهام النسبة أربعة أنواع أربعة أنواع أذكرها مع تمثيل التمييز المبين لإبهام النسبة أربعة أنواع أذكرها مع تمثيل Kemudian limadza la yakunu tamyiz illa nakiratan? Belum ini ya, enggak apa kalian. Limadza la yakunu tamyiz illa nakiratan? ولا يتقدم على عامله ولا يتقدم على عامله Ini alasannya persis seperti hal. Eh belum dibahas kayaknya. lima la yakunu atamizu illa nakiratan wa la ala amilih? Ya kalau hal boleh mendahului amilnya. lima la yakunu tamyiz illa nakiratan wa la yataqaddam ala amilih? Kemudian man nasib litamyizi dzat al-mubhamah wa tamizi nisbah? Ma an-nasib apakah penasab litamyizi dzat al-mubhamah tamyizat al-mubhamah wa tamyizin nisbah selesaikan tanggungnya istisna istisna istisna belum tapi kan, insyaallah selesai istisna arif al-istisna hutan wa silahan arif al-istisna hutan wa silahan definisikan makna istisna hutan wa silahan Kemudian adawatul istisna samaniyatun, samaniyatu alfazin. Adawatul istisna samaniyatu fadhin Uzkurha. Adawatul istisna samaniyatu fadhin Uzkurha. Min an-nuhatu من قسم النحاة قسم النحاة أدوات الاستثناء أدوات الاستثناء qassa nuhatu adawatil istithna ila arba'ati aqsamin qassama annuhatu adawatil istithna ila arba'ati aqsamin hiya Kemudian lil istisna salah suwarin. Lil istisna salah suwarin. Istisna memiliki tiga gambaran. للاستثناء ثلاث صور اذكرها مع تمثيل اذكرها مع تمثيل للاستثناء ثلاث صور اذكرها مع تمثيل kemudian للمستثنى يعني المستثنى يعني هذا الاستثناء للمستثنى خمسة أحكام للمستثنى خمسة أحكام اذكرها مع تمثيل اذكرها مع تمثيل lil mustafna khamsat ahkamin uzkurha ma tamthil selesai pembahasan masubat. ya Insya Allah kalau esai dari situ nanti kalau saya ada waktu kesempatan bisa bikin soal multiple choice HBC saya saya bikin. Tapi tetap ada itu esainya. coba diambil dari sini lah saya nggak pecah. Ya kalau saya nanti ada kesempatan bikin pilihan ganda ya dari syarah yang rumit-rumit itu saya bikin pilihan ganda. Ya. Kalau ada kemudahan waktu insya Allah. Ya, selesai al-mahfudat ditunda. Insyaallah pada semester berikutnya ya. Al-mahfudat paling dua tiga bulan lah selesai. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? eh Ujiannya dari awal. Ya kalau <clears throat> bisa dimurjah dari awal ya. Ya barangkali ada yang dikeluarkan. Tapi untuk esai yang baru lah. Kemarin dari, ditulis ya, dari awal apa ya? Ini aja soal-soal yang kita baca tuh dari pembahasan apa? Laisa. Anak ngajar masuk tuh pembahasan apa tuh? Mata masih hafal nggak dari awal sampai akhir? Nah, itu aja yang sudah kita diktekan dari awal tuh. Ya, dari mulai apa atau apa itu ya? Iya. Iya. Ini kan penutupan nih. Berarti dari awal. Mungkin yang lebih banyak yang baru dibahas. Iya. Nanti kita pikirkan supaya tesnya itu mm, mewakili tapi terlalu sulit gitu gimana? Ya. Ini kan banyak bahasanya ya. ya. Nanti insya Allah barangkali saya bisa bikin soal pilihan ganda. Ya. Insya Allah nanti belum saya reng-reng. Bentuk soalnya seperti apa? Yang jelas pelajari itu yang kita bacakan dipelajari. Perlu dibahas nggak itu jawabannya? Nah, soal-soal tadi yang dibacakan dari awal sampai akhir, kan belum dibaca ya jawabannya ya? Perlu dibaca nggak? Apa nyari diri? Cari ya. Nah, seminggu selesai. Intinya di situ. Gak usah mikir tes belajar aja sekarang. Maksimalkan belajar. Mata dijaga itu. Yang penting-penting antum stabilo. Ditandai. Ya. Nanti insya Allah soal kita permudah. Yang penting tadi syaratnya dikerjakan ya. Tugas sama ini isi Nanti soalnya kita usahakan ya sederhana aja lah. Ya, sederhana. Yang lain? Sama, kelas lima ujiannya sama. Karena bahasanya juga sama sih. Ujiannya sama kan enggak? Sama aja ya, ujiannya ya. ya. Ya nanti dimudahkan insya Allah. Dimudahkan. Apa dari matan semua ngambilnya? Atau nanti saya bikin ABC ada mungkin di latihan untuk menerjemahkan juga insya Allah akan saya kasih soal berupa menerjemahkan satu paragraf lah Qala Ibnu Qayyim misalkan satu paragraf ya. Boleh buka kamus. Iya, silakan buka kamus. Insya ada berarti seperti itu, macam-macam. Kalau bisa sih ada ABC, ada esai, ada menerjemahkan. Iya. Hah? Enggak sehari. Insya Allah. Tenang belajar aja dulu. Jangan sampai belajar takut tes. Mau naik dinaikkan, takut <laughs> jangan takut nggak naik dinaikkan. Mau lulus sekarang ya diluluskan. Ya. Ada yang disampaikan? Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Senang bertanya lagi ya. Dan ingat pelajaran Ustaz ini pada dur tetap ada. Ya. Tetap ada. Kalau jam 11 kosongin. Ya. Sepakat atau gimana? yang sebelahnya? Hah? Kosong. Mesti kalau dipilih kosong apa diisi kosong. Jarang santri yang diisi. Ya sudah, apa kosong. Atau nah, kalau mau tugas aja nggak apa-apa. Tugas terjemahan wajib dari awal sampai akhir. Coba usah tes tesan segala. Gimana setuju nggak mam? Oh jamin kaki mam. Hah? Udah <laughs> oh, jajah Ya, tadi aja nih bacakan di isi ya, di isi. Insya Allah esai dari situ. Ya esai dari situ. Adapun selain esai ABC mungkin anak ambil dari syarah yang mungkin agak rumit-rumit tinggal dipilih aja antum. Ya. Kadang saya sebutkan huwa ismul mansub ini ini, ini hadza ta'rifu apa misalkan hal ada kayak gitulah ada hiburannya dikasih madunya ada yang pahit-pahit ada yang manis-manis habis ya cukup sampai sini Allah alam sahab subhanahu wa ta'ala subuh la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum